Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala radhiyallahu anhu awinu ala hadzal amri alladhi nad'u ilayh wa la yakhdhulannakum ash-shaytan fa innahu ma lahu wa li hadha syan awinu ya ikhwani tansurur rasul aw baghaitu at-tawbih fil qubur asallahu yunawwirul basira wa yashrahu as-sudur ويسهل على الإنسان إذا كانت المعاونة في بناء مسجد masjid سقاية ولو walau في هذا hadha عسر عليه لأنه يخذل عليه الشيطان syaitan كما قال أو ما هذا معناه وأستغفر الله astaghfirullah bantulah apa yang telah aku lakukan dalam berdakwah ilallah ini bantulah kamu mampu untuk membantu itu kamu mampu, mampu. Sebelum kamu masuk kuburan, jadilah orang saling membantu dalam dakwah ilallah. Gak sulit kan sebetulnya dakwah itu gak sulit. Bantulah dalam dakwah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu tadi itu termasuk orang terperdaya dengan setan. Setan menyatakan urusan apa sih ini? Kok mau dakwah? Memangnya itu da'i. Urusi diri kamu, jangan. Bela Rasulullah, bela agama Rasulullah, bela kebenaran ajaran ini. Jangan-jangan nanti kamu masuk kuburan akhirnya mendapatkan wabah. Mendapatkan taubih. Tercelah. Kenapa? Kamu membiarkan kebenaran ajaran Nabi diinjak-injak oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Gampang sebetulnya. Kalau kamu coba kamu bayangkan. Kamu bisa membantu dalam bangun masjid. Kamu bisa membantu dalam bangun madrasah. Mungkin sumur bagi di tempat-tempat yang kekeringan. Tapi untuk berdakwah kenapa kamu tidak mampu? Ada orang yang nggak bisa sholat, kamu bantu supaya ngerti dia caranya sholat. Ada orang nggak bisa butuh, kamu bantu. Jika dia bersalah, kamu tegur supaya dia jadi benar. Kenapa tidak kamu bantu? Bukankah itu lebih gampang sebenarnya? Cuma setan kadang-kadang yang mengalami kamu. Ada apa? Jangan dan nanti robse, dah enak, sungkan, nggak usah begitu. Ingatkan aja jamaah muskilah dengan cara yang baik. Jangan sampai tersinggung dan lainnya. Ada orang bacaan Fatihahnya kurang bagus, ajari. Tahan ada perlunya penting nanti. Kifroyak. Kalau Fatihahnya inti diperbaiki lagi. Alafu minak anak bukan mau ngajari, cuma mungkin anak Fatihahnya bagus, yang lainnya nggak bagus. Fatihahnya antum saja mungkin yang kurang. Bisa enggak kita apa namanya? E, saring kerjasama. Loh, mungkin tak bagus jazakumullah khair kan ya. Kecuali itu baca Fatihah enggak fasih. Ya apa ndak belajar nanti dulu. Mana ajari. Nah, mungkin tersinggung kalau model begitu. Ya, dengan cara yang terbaik lah. Ah, dengan cara yang bagus itu penting sekali bilang orang kalau membiarkan saudaranya itu dalam keadaan salah dalam sholatnya atau yang lainnya itu sama dengan orang yang melihat ada ular di belakang atau di punggung orang tadi itu dibiarkan seharusnya kamu ambil kamu selamatkan dia dan dia pasti nanti ketika mengetahui terima kasih banyak mungkin kaget dia pertama kamu ambil kaget kenapa ular. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Nah, mungkin kamu tadi itu berbuat demikian, dia merasa pertamanya mungkin kurang bagus. Tapi satu saat, kalaupun nanti di akhirat pasti dia akan menyatakan terima kasih banyak karena sebab inti anak jadi benar. Hmm, karena itu nggak usah sungkan-sungkan nanti. Kalau ada yang salah, ya diingatkan. nggak usah sungkan-sungkan namanya ngingetkan kok, nggak ada masalah. Tak kelem dilingno yo ya jarno, semari. Yang penting kamu tidak salah. Tapi kalau kamu biarkan orang tadi itu sampai ke kepatok ular padahal kamu tahu kamu dosa. Kamu salah. Lu kon ro kok kon jarno gitu. Ya. Kamil. Sami'tu Sayyidi radhiyallahu anhu yaqul bagi liman ra'a ahadan yukhillu bi syai'in al-ma'murat an yunabbihahu bi rifqin wa ya'taqida fi qalbi annahu afdalu minhu. Ada ada dua hal di sini. Kalau kamu itu menegur seseorang yang dia tadi itu salah dalam beribadah kepada Allah. Pertama, cara bagus. Kedua, jangan meyakini diri kamu lebih afdol dari dia, tapi yakini orang itu lebih afdol dari kamu. Paham nih? Inti ngajar murid Jangan kamu meyakini anak lebih afdol daripada murid. Jangan. Murid ini lebih afdol daripada aku. Kamu ngasih harta, jangan kamu meyakini anak yang menyumbang lebih afdol daripada orang miskin ini. Inti meyakini orang miskin ini lebih afdol daripada aku. Sehingga nggak ada sombong. Kenapa? Semua ibadah kamu didasari dengan sombong. Kecil di sisi Allah dan tidak diterima oleh Allah. Ingat Rasulullah berkata apa? Eh, layat khul jannah mangkana fi galbi mithqalu dzarratin min tidak masuk surga yang masih ada tersisa di hatinya seberat debu daripada sombong. Wa agalul kibri antara nafsaka afdhala min ghairik. Paling rendahnya penyakit kibir kamu merasa diri kamu lebih baik daripada yang lainnya. Ini madhabnya setan. Setan itu jadi mal'un, kenapa? Padahal sudah ibadah sekian ribu tahun itu setan. Ada riwayat 80 ribu tahun itu ibadah setan. Dia jadi mal'un dan turunannya jadi telaknat. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dapat laknat sampai hari kiamat saat turunannya. Kenapa? Sebab ana khairun minhu. Setan menyatakan aku lebih baik daripada dia. Ana sama inti belum pernah ibadah sebanyak itu. Sering menyatakan ana khairun minhu. Lah, jangan-jangan naudzubillah, mudah-mudahan kita nggak seperti setan. Nah, setan itu gara-gara menyatakan ana khairun minu, sombong, tidak mau sujud tawadhu kepada Nabi Adam, saat turunannya mendapat laknat. Lah terus yang ibadahnya kita model beginian model demikian masih ada sombong, gimana nasibnya? Nah itu buang penyakit sombong itu. Hah? Buang. Intinya nasihati orang tapi jangan menganggap yang kamu nasihati lebih afdol daripada kamu eh? dan seterusnya wallahu alam tuwil kalamat